Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai ada sekelompok orang yang dikatakan orang tersebut adalah orang yang tertipu. Yaitu orang yang mengharapkan surga dan mengharapkan pengampunan dari Allah tapi tanpa beramal soleh. Kemudian di lanjutan kitab Nasuhihudiniyah Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan para malaikat, para nabi dan kaum mukminin itu semua memiliki satu sifat yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifatnya para malaikat? Dalam surat Al-Anbiya ayat 27 dinyatakan wahum min khasyyatihi musyfiqun Adapun mereka itu betul-betul terbuai di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya para nabi dinyatakan juga dalam surat Al-Anbiya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu bersegera di dalam berbuat kebaikan dan mereka itu berdoa kepada Allah dalam keadaan rohoban yaitu berharap warohaban dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. waganulana dan mereka betul-betul khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya para malaikat takut kepada Allah sifat para nabi takut kepada Allah. Sekarang sifatnya kaum mukminin. Katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikranil muttaqin. Yaitu sebuah yang menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, wa dhiya'an, penerang, wa dhikran dan yang mengingatkan untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Definisi orang yang bertakwa surat Al-Anbiya ayat 48 ada juga tulisannya di sini soalnya suratnya. Tidak kalah sama satu saat berarti. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Yaitu mereka yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi sekalipun nggak tahu Tuhannya. Sekalipun nggak tahu tuh sekalipun nggak pernah lihat. Tapi betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum minas saati musyfiqun dan mereka takut terhadap terjadinya hari kiamat. Kemudian Sifat orang mukmin yang selanjutnya surat Al-Mu'minun innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang yang mengimani ayat-ayat Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang sudah Allah rezekikan kepada mereka wa qulubuhum wajilah dalam keadaan hati mereka itu takut kepada Allah annahum ila rabbihim raji'un karena mereka tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya mereka itu orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itu adalah yang mendahului di dalam semua kebaikan. Jadi disifatkan di sini orang para malaikat, para nabi dan orang mukmin itu semuanya punya satu ciri khas yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kedustaan besar apabila orang menyatakan dirinya punya pangkat di sisi Allah akan tetapi berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi rasa takutnya luar biasa. Katakan ada salah seorang nabi yang seumur hidupnya tidak pernah ngangkat pandangannya ke langit karena malu dan takut kepada Allah. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam ayat Al-Qur'an menyatakan doanya, "Tawaffani muslimin wal hikni bisalihin." Matikan aku ini dalam keadaan tawafani musliman wa alhikni bersolehin. Matikan aku dalam keadaan sebagai muslim dan ikutkan aku dengan orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu satu hari beliau itu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Padahal sudah turun ayat. Sesungguhnya Allah mengampuni dosanya Nabi dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Akan tetapi Rasul tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari tidak kurang daripada 70 kali. Bahkan beliau ketika malam hari itu ketika sholat bermunajat sampai kakinya itu bengkak. Ketika ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, Ya Rasul, lima tasna hadha, kenapa kamu berbuat semacam ini? Dijawab sama Rasul, afala aku nu'ab dan syakura. Apakah aku ini enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Sehingga dikatakan dalam bait rasyafat, wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idza qama hatta warimat rijlahu. Sesungguhnya Rasul itu orang yang paling bersyukur kepada Allah sehingga beliau berdiri bermunajat sampai kakinya bengkak. Kemudian dilanjutan daripada kitab Nasoeh. Nah, ketika ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya dalam keadaan takut. Sayyidatuna Aisyah tanya, "Ya Rasul, ahwa anna rajula yasni wa yasrif summa yakhaf?" Wahai Rasul, ini orang yang zina kemudian mencuri terus dia takut kepada Allah. Ini orang yang dipuji di ayat ini orang yang seperti apa? Apakah pelaku maksiat kemudian takut kepada Allah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La bal huwa rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu." Bukan, akan tetapi mereka itu orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, akan tetapi setiap harinya merasa takut kepada Allah karena takut sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas daripada orang-orang yang soleh adalah mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kisah, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau punya ciri khas sangat takut kepada Allah. Dalam satu hari ibadahnya seribu rakaat. Bahkan beliau ketika haji itu orang haji kan sunnah talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Ya Allah, aku menyambut seruanmu ya Allah. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika haji bersama murid-muridnya. Semua muridnya talbiah cuma beliau yang muncul mengucapkan talbiah. Semua muridnya mengucapkan labaik Allahumma labaik. Sayyidina Ali Zainal Abidin cuma diam. Kemudian ditanya sama muridnya, "Wahai Imam, kok nggak mengucapkan talbiah? Dijawab sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku takut kalau aku yang talbiyah turun jawaban dari langit la labbaik wala sa'dek. Aku tidak mengundangmu dan aku tidak menghendaki keberuntungan untukmu. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan suatu ketika pernah diriwayatkan rumah beliau itu kebakaran. Masyarakat berbondong-bondong ke rumahnya. Teriak-teriak, "Ya Ibnu Rasulillah, ya Ibnu Rasulillah, wahai keluarga Rasul, wahai keluarga Rasul, ayo keluar. Ini rumahmu kebakar." Sampai kemudian masyarakat kumpul semuanya ngambil air untuk memadamkan api yang ada di rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika masyarakat masuk ke rumahnya, didapati beliau dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak membatalkan sholatnya sampai sholatnya selesai, kemudian salam. Setelah itu masyarakat tanya, waktu itu apinya sudah padam. Kamu nggak tahu kalau barusan rumahmu kebakar. Kamu nggak ngerasakan panasnya. Jawab sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, Al-hadni narul kubra anin nari sughra. Aku ini mikir api neraka yang besar sampai aku lupa sama api-api dunia yang kecil. Ini mereka yang ibadah sehari semalam seribu rakaat. Pertanyaannya sudah sampai mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi